apa itu demokrasi apa ya tanya pada mereka Allah taala alam demokrasi itu kebidahan mereka yang mengambil kebenaran dengan suara terbanyak suara terbanyak berarti benar jadi katakan suara terbanyak suara Tuhan kata mereka dan apakah kita harus menerima hasil demokrasi dan mohon penjelasan bagi saya masih belajar kita tidak menerima demokrasi, tidak menerima hasilnya, tidak menerima perbuatannya, tidak menerima orang-orang yang menganjurnya, semua kita tidak terima, kita tolak semuanya. Nah, nuberi min haula'i demokratiyin. Kita berlepas diri dari mereka semua para demokratiyin. Hanya saja sikap pada penguasa muslim tetap diajarkan oleh Rasulullah Bagaimana sikap? Nah, jadi jangan dikira ketika kita mengikuti sunnah dalam sikap kita terhadap penguasa berarti menerima hasil demokrasi itu kan subhat kalian ya. itu subhat mereka Adapun kita nggak peduli kita urusannya adalah dengan haji menyatakan dengan kalimat yang sejuru hatta dalam al haud sabarlah sampai kalian bertemu dengan aku di lada itu saja nah Seorang mengerjakan salat wajib bukan di awal waktu karena ada uzur bolehkah ia mengerjakan salat sunnah qabliyah dan ba'diyah sebagaimana hukumnya bila tidak ada uzur apakah kedatangan Seorang mengerjakan salat wajib bukan di awal waktu. Barakallahu fikum. Kalau bukan di awal waktu berarti di akhir waktu atau tengah waktu. Al-muhim, kalau masih ada waktu, tidak khawatir kehabisan waktu, maka tidak apa-apa. Salat qabliyah sholat ba'diyah. Nah. Tetapi kalau khawatir keluar waktu, maka jangan. Ya. Karena sholat wajib diutamakan. Jangan sampai sholat wajib keluar waktu. Tetapi kalau kesiangan, itu sudah habis waktunya. Matahari terbit, waktu sudah habis. Maka ketika kamu bangun, sholat wajib. Jangan sholat sunnah dulu, dua rakaat. Ya. Bacanya panjang. Ya. Itu orang Ada seorang istri yang masih nonton TV Padahal suaminya sudah menjelaskan Kejelekan TV secara berulang Dalam waktu yang cukup lama Apakah saya sih wajib diboykot? Paling tidak diboykot di ranjangnya Nah, nasihat terus, nama ya, nasihat terus. Karena perempuan itu memang diciptakan dari rusuk yang bengkok diluruskan dengan paksa patah tapi kalau tidak dia tetap bengkok nah, dan itulah tugas para suami untuk membimbing mereka terus menerus Jangan pakai cerita kalau pertanyaan Panjangan Bagaimana hukum salat yang sudah dilakukan sebuah masjid yang kemudian diketahui kemudian, di kemudian hari bahwa ada kuburan dalam masjid tersebut? Apakah harus diulangi? Tidak harus diulangi. Salatnya tetap sah. Nah, kaidahnya kalau pelanggaran-pelanggaran itu tidak pada syarat-syarat sahnya salat, maka salatnya tetap sah. Kalau tidak pada syarat-syarat sah salat. Kalau pelanggarannya pada syarat sah salat, maka batal. Sebagaimana dia ternyata lupa belum mandi misalnya masih junub dia butuh sholat terjadi pada para sahabat ulangi makmumnya sudah sholat nggak ulangi nah Seorang telah lama mengaji dan mengenal manhaj salaf tapi masih melakukan perkara-perkara kemaksiatan seperti berlibur ke negeri kafir, mencukur jenggot, musbil, memakan, ah, memakai eh, kantuk kredit dan lain-lain apakah menjauh atau memboikot dirinya termasuk bentuk dan sehat. Nah, pokoknya kalian nasihati. Penasehatan itu meningkat, meningkat, meningkat, meningkat. Kalau cukup dengan nasihat saja cukup ngapain diboikot. Kalau cukup dengan kalimat-kalimat yang masuk ke dalam hatinya, ya bagus. Itu kalau sudah sampai puncaknya, kalau engkau masih seperti itu, masih terus cukur jenggot, ya, ya, maka saya nggak melihat bukti kalau engkau itu mencintai sunnah. Ya, maka mulai hari ini saya nggak akan menemukan kamu lagi sampai kamu bertobat dari perbuatan. Itu pada puncaknya. Ya. Kalau yang ini nggak bisa, yang ini nggak bisa, yang ini nggak bisa. Dan ingat dalam masalah memboikot itu dengan niat agar dia berubah, agar dia mendapatkan hidayah dari Allah dan bertobat. Benarkah pemberian gaji bulanan terhadap para dai sururiyin proyek pembangunan, sarana tempat ibadah, sarana pendidikan, proyek penerjemahan kitab dan benda tumpu organisasi PMI dan juga orang orang seperti Alisat, Muhammadiyah dan lain-lain semuanya dapat sokongan dari Turas. Masya Allah. Tuhan dapat dia rezak? Ya nggak semuanya lah. Ya. Sebagian besar mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkait fitnah MLM, jika ingin salat berjamaah lebih baik salat di masjid MLM atau di masjid orang awam, lebih Yang akrab ila sunnah dalam salatnya, dalam safnya, dalam khutbahnya. Satu. Yang kedua, yang aslam fi dinik, yang lebih menyelamatkan agamamu. Nah, kalau ini lebih dekat pada sunnah oleh MLM ini sholat bersama mereka tapi ketika khawatir kalau kamu kemudian diajak berdebat diajak bicara sebagainya ya menjauh saja Cari masjid lain saja dari sisi mananya dari sisi aslam ya, finafsika fiji ini selamat pada agamamu selamat pada uh, eh, di bekerja di perusahaan yang dipimpin oleh MLM sebagian karyawan bermanhaj MLM dan sebagian lagi salafi sebagian lagi orang bingung dan memilih tidak talim di luar jam kerja kami diundang makan malam bersama mereka dan di luar jam kerja pula di pimpinan kami mengajak untuk berolahraga bersama yang anak tanya kenapa ke anak boleh menghadiri undangan makan tersebut dan beramah tamah dengan mereka ini sudah jawab dua bab tadi barusan Bolehkah Anda melakukan jangan? Barakallahu fikum. Kalau kamu masih betah, merasa kamu aman di situ, itu pertanyaan pertama harusnya tetapkah saya bekerja di situ? Itu pertanyaan pertama harusnya. Kalau iya, apakah saya memenuhi undangan? Pertanyaan kedua, pertanyaan pertama apakah dia kerja di situ? Itu harus dijawab dulu. Bahwasanya ketika kamu kerja bersama hizbiyin, tidak peduli apakah MLM ataupun bukan, ya, pokoknya hizbiyin ahlul bid'ah, maka yang dilihat adalah bagaimana keselamatan agamamu. Itu yang diutamakan. Kalau kamu bisa selamat, datang kerja pulang selesai, itu urusan dunia. Permualah Bermuamalah, berdagang dan sebagainya dengan e, berbagai macam manusia itu urusan-urusan muamalah dengan mereka, muamalah duniawi. Kalau ternyata tidak aman, sebagaimana beberapa ikhwan kita ada yang bekerja bersama Hizbiyin, ternyata selalu disindir Selalu disinggung, sampai dipermasalahkan ininya ada permasalahan itunya. Sampai kemudian diucapkan dengan ucapan-ucapan yang jelek padanya supaya dia mau meninggalkan pengajiannya dan seterusnya. Ya, ngapain kerja di situ? Perusahaan masih banyak dan ladang heh, untuk kita mengambil rezeki Allah SWT sangat banyak dan Allah Taala Razzaqul Quwwatil Mati Nah, kalau selamat ya sudah. jangan macam-macam jangan ikut olahraga bareng ikut makan malam bersama ikut ini ikut akhirnya sama saja eh, kamu berbasis dengan mereka dan mendapat sekian macam syubhat eh, main bola atau main apa besar. itu sedang keringetan gimana kamu masih masih ingat siapa dia nah, gimana masih mencela-cela kita kan? Nah, itu sudah sudah dimaklumi Mesti begitu. Sudah dengar foto kemarin? Ya. Dari Syekh Salam Apa nasihat antum bagi anak yang bagi orang tua yang membawa anaknya di bawah lima tahun ke masjid terkadang membuat kegaduhan menyebabkan terganggunya para jamaah salat alasan ekor kalau tidak diajak anaknya suka nangis untuk mengganggu ketika harusnya salat Allah salat adalah sesuatu yang harus ya, dihormati dijaga Inna fi sholat tidak syukur, Sungguh sholat itu memiliki kesibukan tersendiri Maka jangan sibukkan dengan yang lain Sebagian orang tua beralasan bahwa Rasulullah SAW membawa dua anaknya Hasan dan Husain bahkan naik ke punggungnya digendong dan sebagainya Kemudian Azzaqullah pertama Uzbut Tetapkan riwayat yang sahih Rasulullah SAW membawa Karena Tidak tegas beritanya bahwa itu dibawa oleh Nabi Tapi yang diberitakan adalah datang Anaknya Itu satu Sehingga cukup apa yang diriwayatkan itu sebagai dalil bahwasanya gerakan-gerakan yang ringan mengangkat anak atau menurunkannya itu tidak merusak sholat. Titik. Tidak kemudian mengatakan silahkan wahai para muslimin untuk membawa anak-anak kalian ke masjid rame-rame. Ya, jadi apa masjidnya? Ya. Orang membaca Quran disuruh pelankan kalau ada orang sholat. Kenapa? enggak perempuan kalau menegur ya, imamnya dengan menepuk paha kita mengucapkan subhanallah kenapa ya. sekian banyak bahkan Rasulullah SAW mengembalikan baju jubah yang diberikan oleh Abu Jahal kembalikan kepada Abu Jahal wahad bi ambijaniyati berikan aku baju ambijaniyahnya daripada ini kenapa karena coraknya mengganggu enggak. Suara Quran enggak boleh. Apalagi suara anak rame-rame lari-larian main petak umpet di masjid. mati Jangan seenaknya eh, beristinbat hukum. Eh. Bahkan ketika ada satu ikhwan yang masya Allah eh, cerdas, anak-anak itu dikumpulkan satu kelas, dikasih kesibukan, tutup pintunya, kemudian dia sholat jamaah. Ustaz yang batalkannya. Kenapa? Di kolong sana. Suruh sini semua anak. Anak bilang ini gila mungkin Ustaznya. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya silahkan ganggu para orang sholat begitu. Ya. Dengan alasan apa? Sama seperti tadi dengan alasan bos-bos kamu juga membawa anaknya atau cucunya. Ya. Kalau bilang tanyakan bagaimana para sahabat. Apakah mereka menggandeng anak kecilnya, bayi-bayinya, Nah, kalau dia sudah mumayyiz bisa diatur, maka silahkan dilatih mereka untuk ke masjid. Sudah mumayyiz sudah bisa diatur. Dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah punya pendapat kalau anak itu dikhawatirkan akan berbuat ini dan itu mengganggu, maka taruh di sebelah bapaknya. Kalau dia mau pergi, pegang itu gak apa-apa tarik lagi. Alhamdulillah, Kenapa khawatir mengganggu? Sehingga tidak saklek, tidak boleh. Juga tidak dianjurkan untuk bawa anak semuanya rame-rame. Nah, tetap sholat itu adalah perkara yang harus dijaga. Jangan sampai kaum muslimin terganggu dengan sholatnya. Bau saja yang lupa sikat gigi, bau pete, bau rokok, segala macam itu makruh diusir sampai ke yang makan bawang putih kenapa khawatir mengganggu jadi jangan sampai sholat itu terganggu harus jaga betul-betul dari segala sisinya dari suara bau-bauan gambar corak-corak harus dibersihkan semuanya sehingga tidak ada gangguan-gangguan yang memalingkan dari kehusuan. Apakah belajar bahasa Arab pada hizbiyah termasuk sikap yang menyisihi sunnah dan menolak belakang e, dengan sikap boykot? Karena azakumullah ini main sirkus namanya. Sangat membahayakan para kebawah Ya kalau dia bicara bahasa Arab top, titik selesai nggak ada ahlan usaha kaf halat gimana kabarnya gimana eh, kita mulai pelajaran besar Arab sampai syarat selesai Assalamualaikum selesai sampai di sini e, kemarin ada anu ya, Alhamdulillah kita mendapatkan fatwa dari Syekh Abdul Hadi Al Umairi Al Kadab <laughs> khanifin kita nazar bagaimana <laughs> kira-kira muslim yang saya hormati <laughs> jangan gegabah dalam masalah itu kalau ada ahli sunnah yang ma'rufin di atas sunnah, di atas salaf bersama para ulama, kibar, ngapain cari-cari hizbiyin?